ayat surat Al-A'raf ayat 180 Walillahil asmaul husna Allah punya nama-nama yang bagus Fatu'uhu biha maka memohonlah Allah dengan menyebut nama-nama Allah menyebut nama Allah berarti menyebut Allah Subhanahu wa taala Badrul ladzina fi asma'ihi maka menghindarlah kalian dari orang-orang yang yulhiduna melenceng fi asma'ihi yulhidun yang melenceng keluar dari kebenaran fi asma'ihi di dalam urusan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sajzawna makanu ya'malun maka ketahuilah Allah akan membalas atas apa yang mereka lakukan nama-nama Allah nah ini pembahasan makanya perlunya kita untuk memahami nama-nama Allah dengan ilmu jangan sampai kita memahami nama Allah kemudian diartikan dengan pengertian yang salah seperti yang barusan kita paham, bahas Allah maha tinggi jangan dihayalan kita Allah tinggi seperti tingginya gunung maka itu keluar yulhidunaan asma'i Termasuk ini dibahas memberi nama-nama Allah yang tidak pernah ditetapkan. Di dalam Al-Qur'an hadis Nabi juga tidak diperkenankan. Itu yulhiduna. Membuat nama-nama Allah. Misalnya kita suka-suka membuat nama Allah seenaknya sendiri. Biarpun kita beri sifat-sifat maha tunggal dan sebagainya adalah membuat nama-nama Allah, memalsukan nama-nama Allah. Jadi yulhiduna an asma'ihi ini ada dua model memaknai nama-nama Allah dengan makna yang salah atau dia mendatangkan lafad-lafad kita gunakan untuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sehingga asma Allah itu adalah tawqifiyah dikatakan oleh Sayyid Guru Jauhar Tawahid nama-nama Allah adalah tawqifiyah harus kita dengar dari Allah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini bertebaran di mana-mana tentang nama-nama sebelumnya mereka percaya akan adanya Tuhan Cuman mereka salah pemberian nama sehingga ada yang nama ini, nama ini, nama itu. Itu salah dan tidak dianggap. Dia sebab mana ada makna. Setiap nama ada makna. Dan di dalam makna itu ada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama Allah yang di dalamnya ada terkandung juga sifat-sifat Allah Ini ada metodologi manhaj cara di dalam memahami sehingga tadi yang barusan pas sekali ya kalau bertanya tentang itu ada manhaj takwil ada manhaj tafwid yang kita tidak bisa faham karena di saat kita membaca secara lafat saja lalu kita maknai secara lafdiyah saja maka akan mengarah kepada pemahaman bahasanya Tuhan seperti makhluknya maka itu ditepis itu ditepis Tuhan seperti makhluknya tidak bisa. Setelah itu kita takwil manhaj yang kedua, itu taufit. Takwil apa dimaknai yang berbeda. Dimaknai yang berbeda. Sehingga semua tadi termasuk tinggi, besar dan sebagainya semua orang tahu. Ada tinggi karena ukuran, besar karena ukuran, sementara Allah tidak masuk dalam ukuran. Harus difahami makna ini. Sehingga tidak ada berlomba-lomba membuat berhala raksasa. <laughs> Ya karena wah ini Tuhan gede banget bukan seperti itu nah, ini tidak karena Tuhan tidak terdiri dari itu semua jadi itu di sini ada dua model penyelewengan yang memaknai dengan cara yang salah sehingga perlu kita memahami asmaul husna sekaligus kita juga faham tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga semua nama-nama Allah harus kita fahami dengan makna yang kita padukan dengan Al-Quran laisa kami Allah tidak seperti apapun sabar yang kita fahami untuk manusia sabar sabar ya kan sabar dari manusia adalah orang yang itu sabar sabar sabarnya manusia karena apa kayak kemarin masalah sifat kasih sayang yang pertama kalau kita menyebut nama kasih sayang kalau kasih sayangnya manusia itu adalah untuk menghindar dari sesuatu yang tidak sakit termasuk kalau kita melihat bayi anak yatim lalu terenyuh kita memberinya itu karena sebetulnya bukan karena kebaikan untuk dia saja tapi untuk menolak rasa sakit di hati saya yang saya terenyuh biar gak terenyuh lagi maka tak kasih duit biar saya lega jadi ada kepentingan di situ tapi kalau ar-rahim tidak dan kalau Allah punya sifat rahmat tidak didahului terenyuh seperti kita nah ini agar kita tidak layul hidu nafi asma'i kalau kita masuk kasih sayang kita tuh muncul dari apa? Jadi karena lemah fisiknya, karena dia sakit ternyata ah kesian dia. Ah kesian dia. Jadi ternyuh hati. Tapi kalau sudah kasih sayang dinisbatkan kepada Allah, bukan Allah melihat hambanya lalu ternyuh. Punya seperti hati kayak kita ini, ah bukan. Jadi ini loh pemahaman tentang nama-nama Allah, sifat nama-nama Allah, difahami dengan metode, metode, cara yang sudah diajarkan oleh para ulama, yang difahami dari Nabi SAW. Saya kira tidak boleh kita maknai seenaknya sendiri termasuk besar dan tadi yang kita bahas besar bukan berarti tinggi bukan tingginya fisik tapi harus ada makna yang kita fahamkan adalah Allah maha tinggi maha tinggi dalam martabatnya tinggi bukan tinggi fisiknya itu dan tidak boleh kita yang kedua membuat nama seenaknya sendiri yang penting kan maksud saya itu ya saya kasih nama deh mungkin saat namanya Brahmana atau nama ini nggak bisa memberi nama seperti itu ada nama-nama yang diajarkan oleh Allah Asmaul Husna. Baik itu. Tepat sekali. Jadi kita sekarang belajar Asmaul Husna untuk memahami makna-maknanya. Jangan sampai lafadznya benar tapi ternyata artinya kita salahkan. Salah di dalam memaknai nama-nama tersebut.